Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajlis dalam rangka untuk tolabul ilmi mencari ilmu karena mencari ilmu itu sangat penting bagi kita. Sangat kita butuhkan yang namanya ilmu agama. Barang siapa yang dia tidak mengerti tentang ilmu agama, maka dia berarti tidak tahu tentang petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang jarang ngaji, atau bahkan tidak pernah ngaji, maka dia tidak memahami tentang petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akibat tidak tahu dikarenakan jarangnya ngaji, datangnya ke majelis salim dongdongan atau bahkan mungkin nggak pernah. Akibat itu dia pun tidak bisa beriman, tidak bisa bertakwa. Karena beriman dan bertakwa artinya menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka kita kaum muslimin tidak akan bisa bertakwa alias tidak akan bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga tidak akan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kalau kita sendiri tidak tahu apa itu perintah Allah dan apa itu larangan Allah. Saya Sagetipun paham ini Bapak? Nah, karena itu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu kitab beliau, beliau menulis tentang butuhnya kita dengan ilmu pengetahuan tentang agama melebihi kebutuhan makan dan minum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang namanya manusia nek boten wonten mangan lan minum akibatipun apa Pak? mati. Nggih mboten? Ning boten mesti disiksa. Akan tetapi senten kemauan tiang ingkang boten ngertos ilmu agama. Walaupun suki, ning boten ngertos ilmu agama, boten saged salat, boten saged puasa, zakat, haji, boten saged maos Quran, boten ngertos hadis Nabi, benjing teng akhirat pun mati genggeh lan dipun siksa. Niku Pak. Al-Imam Ahmad menyatakan dalam ucapannya, "Innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jabihi rasul min at wa wasyarab." Fa in fata hadha hasala al-maut fi dunya wa in fata dhaka hasala al-adab fil akhirah. Artasipun Sesungguhnya jiwa-jiwa kita sebagai insan, sebagai menungsa itu sangat membutuhkan untuk mengerti ilmu bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh sekali, bahkan kebutuhannya itu melebihi sekedar makan dan minum. Panjenengan nek butuh nedhi niku sedinten ping Pak? pinggang sal gelembong niki, Pak. Ping tiga. Bun cekap. Ini kata Imam Ahmad, seorang manusia jikalau dia tidak memiliki makan dan tidak memiliki minuman, Ujung-ujungnya hanya sekedar ya paling matilah. Ini ucapannya Imam Ahmad. Wa in adapun barang siapa yang tidak memiliki bimbingannya Rasul, tidak mengerti tentang ibadah, maka dia mati juga akhirnya walaupun sugih kayak apa tetap mati. Plus dengan azab siksa nanti di akhirat karena pun boten wonten ngibadai atau kalau ngibadah niku lalawora. Ngerti lalawora, Pak? Artinya dong gelem ngibadah. Dong nek boten gelem boten ngibadah, angot-angotan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an dalam pertemuan di pagi hari ini wonten secarik niki Pak kertas nggih judulipun perbanyak istighfar hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia pada diri mereka ada dua sisi sisi fujur dan sisi takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Wasyamsi wadduhaha di antara ayatnya Allah berfirman falhamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh Allah telah mengilhamkan, yakni telah memasukkan ke dalam hati-hati setiap manusia, setiap jiwa dua unsur. Unsur yang pertama, unsur fujuroha. Disebut terlebih dahulu Allah unsur fujuroha suka dengan dosa, dorongan maksiat. Ini ada dalam hati setiap kita. Dan yang kedua, watakwaha dan unsur dorongan untuk bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada setiap kita, bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, hadirin semuanya, yang dalam masjid atau di luar masjid, yang di sini ataupun di luaran sana, semuanya ada dua sisi dalam hati kita. Ada syahwat untuk dengan itu seorang akan jatuh pada maksiat. Senang ini pun dosa. Hawa nafsu ini pun diumbar. Ada sisi yang kedua, sisi tak sisi dorongan untuk bertakwa beramal soleh. Kemudian Allah berfirman pada kalimat yang setelahnya, Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh telah bahagia orang-orang yang berusaha untuk mensucikannya. Wa qad khaba man Dan sungguh telah binasa orang yang mengotorinya. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdurrahman Nasr Sa'di dalam tafsir beliau Tafsir Karimur Rahman fi tafsir Jalil Memanan bahwa yang dimaukan dengan orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang yang mentaati Allah Orang yang membesarkan sisi takwa. Ini. Tetes kulam panjenengan, wa muslimin, bapak dan ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan termasuk tiang-tiang ingkang kepengin mensucikan diri kita masing-masing. Nggih mboten, Pak? Nggih. Walhamdulillah. Dan barang siapa yang mengotorinya maksud mengotori jiwa niku nopo maksud mengotori jiwa Meniko, jiwa niki dipupuk kalian kemaksiatan sing dideleng sing dikerungakan, yang diucapkan sing dikepenginakan niku hal-hal ingkang maksiat niku sing digede gede akan tengati, sing akhiripun ati Meniko langsung dibisiki oleh syaitan yuas Wisufi, sudurin nas dibisiki terus oleh syaitan teng dada-dada manusia ini dibisiki yuwaswisu bisiki ini piambak boten berusaha untuk mengalahkan bisikan syaitan malah kepengin apa kepengin umpamane pun narkoba golet narkoba kepengin pun apa homer tuku homer Kepengen ini po dosa ini dosa itu diluapkan ini orang yang mengotori jiwanya maka dengan kalimat lain wa muslimin setiap kita harus berusaha menyelamatkan dengan cara mengkikis syahwat yang ada dan menumbuhkan rasa ingin menghambakan diri kepada Allah, ingin beribadah, ingin zikir, ingin wirid, ingin berdoa, bertakorup, solat duha, solat malam, solat yang wajib, solat yang rawatib, terus istiqamah. Ampun ngantos, blencang-blencong. Ini ki. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengotori jiwa kita dengan maksiat, sing rugi niku sinten? Nggih kula panjenengan piyambak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa man asaa fa 'alaiha." Siapa saja yang dia berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, itu adalah untuk dia dan barang siapa yang berbuat kemaksiatan, ya dia juga yang akan menanggung resikonya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan di dalam surat yang lainnya, aslini pun menungsa meniko tiang ingkang remen kalian kezoliman. Niku niku kesebat teng Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu zaluman jahulan dan manusia itu diciptakan dalam keadaan zaluman zaluman niku artosipun seneng damel kezaliman senenge niku damel maksiat jahulan sangat jahil. Niki. Cobi perhatikan Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Kulolan panjenengan meniko dipun sebatakan dening Allah voluman jahulan. Ingkang pertama kulo bahas Allah menyatakan kalian wai manusia diciptakan aslinya dalam keadaan jahil. Jahil niku nopo bak artasipun? Bodong ya Pak ya eh, bodoh ning mbok wonten sing tersinggung kalimat bodoh diperbaiki Mboten ngertos nopo-nopo niku lebih alus badan. nek diomongi Rika bodoh wah kesu banget ning panjen asli ini pun menungsa niku nopo jahulan disebutkan dalam Al-Quran Wallahu akhrajakum mimbutuni butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Leres mboten, Pak? Eh. Wonten yang begitu lahir langsung pinter? Mboten, Pak. Niku umpun mesti. Nih dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lanek begitu lahir atas dumiki seprene boten nate ngaji. Niku berarti tetap nopo Pak? Tetap pinter nopo tetap nopo? Bodoh. Bodoh nonton jarate malik jadi pinter ujuk-ujuk. Bodoh nonton jarate niku Pak. Maka dengan ini wa muslimin Mari kita membekali diri kita dengan tolabul ilmi, dengan belajar ilmu tauhid agar kita selamat dari kesyirikan. Kita belajar tentang ibadah sesuai dengan bimbingan Nabi, bagaimana dalilnya, Nabi melakukan apa, bagaimana caranya. Pelajari. Nek boten nate sinau tetep mohon boten ngertos tiang ingkang boten ngertos ngibadai pun rasul umpamane pun contohnya pun salat salat niku wonten nas tersendiri Solu kama raaitumuni usolli salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat lah kula panjenengan niku napa weruh nabi Pak boten wong urip zaman seniki tahun 2016 kok. Kepanggi kali Nabi teng pundi? Haniku. Tetapi hadis ini memberitahukan kepada kita haruslah kalian sholat persis semisal sholatipun Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai takbir sampai dumugi salam Artosipun berarti boten angsal tiang salat niku nganggo karpet dewek. Nganggo carane dewek laku salat kayak bae. Angsal boten, Pak? Boten. Amargi menika betul-betul kita sebagai manusia menika kedah napa? Taklim mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis ilmu dalam urusan agama kulon panjenengan meniko ilmu dalam agama Islam niku adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-amru uh, al-jahlu da'un qatilun wa shifau amrani fit tarkibi muttafiqani nasum min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu alimu rabbani Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan dados bodoh tentang agama niku penyakit Pak membinasakan Ngelowi stroke. Ngelowi diabetes militus ngatok ngantos demikian meletus jebol teng gulu, jebol teng sikil niku gampil. Yang lebih parah adalah penyakit kejahilan. A, uh, penyakit kejahilan ini disebut oleh Imam Qayyim adalah penyakit yang membinasakan. Wasyifau amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatipun ada dua. Yang keduanya harus dijalani bersamaan. Yang pertama nasum minal Quran, nas Al-Quran. Au min sunnatin atau nas as-sunnah yani al-hadis. Dados kula panjenengan menika ya kaum muslimin nek badhe ngobati penyakit kejahilan iku kedah napa? Taklim mempelajari Al-Quran dan as-sunnah atau al-hadis. Seperti kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah menggembirakan kita semuanya. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan dalam kalimatnya disebutkan oleh beliau dalam salah satu kitabnya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma Allah waqala rasul yang namanya ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan niku ilmu teng lebetipun agama Islam maka hadirin kaum muslimin rahimani warjamian ini sisi yang pertama sisi yang kedua Asli ini pun menungsa menikah adalah zaluman seneng kalian dosa niki ngapunten pun campuran Betul apa ya Pak ya? campur kados es campur mau niki Pak gado-gado mboten kena Si penting pun pahami hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an yang kedua ini yang akan kita bahas. Sifat manusia niku seneng kalian dosa. nikumpun pun kesebat teng Al-Qur'an. Ampun ngantos kulo lan panjenengan ngeyel, nek aku ora seneng dosa. Lah ngaeng. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan hadis menyebutkan hal yang sama. Wonten tang beriki Hadis ingkang pertama ingkang monten kertasipun dipun tingali Bapak. Dibaca bersama-sama An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau mau ikut membaca Bapak? Ya bareng-bareng. An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibnu kullu ibni adam kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun <laughs> sampai sini aja dulu kita terjemahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap Bani Adam berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Dados enggane pun nonton tiang kok ngomong aku toro tau dosa. Lang lembo. Sakit dipun pahami niki, Pak? Nah, ini yang akan kita bahas sedikit yang akan kita akhir nanti dengan beberapa dalil perintah untuk kita memperbanyak istighfar hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an di antara manusia disebabkan karena tidak tahu Mudah-mudahan semisal itu jatuh pada maksiat. Setelah tadinya dia tidak tahu karena jahil, jatuh pada maksiat, langsung tertunggangi oleh hawa nafsu. Niku. Tertunggangi, disetir oleh hawa nafsu. Terus yang namanya hawa nafsu menika adalah definisi pun hawa nafsu ajakan untuk menyelisihi Allah dan Rasul. Ini namanya apa? Hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Quran. Fa'ilam yastajibu laka. an annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Allah berfirman dalam Al-Quran, jikalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya mereka. Dados tiang menyelisih ayat dan hadis niku berarti sewek ngikuti nopo Pak? Hawa nafsu. Pertama-tama karena jahil untuk kemudian terseret oleh bisikan syaitan. Tertunggangi oleh hawa nafsu. Jatuhlah pada berbagai macam dosa. Kami akan menyebutkan beberapa contoh dosa. Bisa jadi Pernah itu terjadi pada kita. Karena itu kita marilah memperbanyak apa Pak? Istighfar. Bisa jadi wahai muslimin, dulu seorang di antara kita jatuh pada dosa dosa yang sangat besar, dosa syirik. Oh, alhamdulillah memungtasi gesang tengdunya. Mari bertobat dan memperbanyak istighfar umpamane pun mungkin wonten tiang ingkang jatuh pada perdukunan saged mawon mboten Pak jatuh teng riku? saged mawon mungkin di umur-umur dulu ketika masih muda atau setengah tua sekrepot-repotnya oleh dunia lah merdukun palang apa lah jenenge kados niku mamane pun Barang siapa yang pernah naudzubillah min dzalik datang ke dukun dan mempercayai ucapan dukun dan melakukan perintah-perintah dukun maka ini dosa sangat besar disebutkan dalam hadis yang sahih man atakahinan fasaddaqa bima yakul, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang dia mendatangi para dukun dan kemudian dia bertanya, mengemukakan problematika dia. Ada yang kepengen sugih, cerita kepengen sugih. Aku lagi akeh utange, Mbah. Pripuniki bangkrut maning jan, mbok apa. Nah, ada kalanya semisal itu. Ada juga orang datang ke dukun, kepengin opo? Kepengin mari. Dikira sang dukun bisa nyembuhkan penyakit. Ada yang datang ke dukun karena kepengin nopo jabatan ngisuk arco blosan lurah, Mbah. Aku calon ke kepring koge. Takon kali dukun. Barang siapa yang bertanya kepada dukun, dia percaya ucapan sang dukun, maka dia telah mengkafiri ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dosa ini besar. Mudah-mudahan barang siapa yang pernah melakukan itu segera bertobat dan beristighfar. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Disebutkan di dalam ayat tengkertasipun panjenengan sedaya Bapak. Ayat ibun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تكنتوا من رحمة الله Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Sagat maos pak saged bareng-bareng cobi pak qul ya ibadiyalladzina asrafu ala ya ya monggo sareng-sareng qul ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله Katakanlah olehmu wahai Muhammad Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita kembali kepada contoh tadi Siapa yang pernah jatuh pada kesyirikan segera beristighfar mumpung tesi gesang tang alam dunia. Kalau membawa dosa kesyirikan sampai mati belum pernah bertobat darinya ngatas sumugi mati tesi syirik. Lah niki ingkang cilaka mencerit niki Pak. Modar yang eh, Pak Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuninya dan kekal selamanya di dalam api neraka. Ratusan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, baik triliunan tahun. Tri, dure triliun apa, Pak? Buyute triliun. Boten wonten batas pun tiang menikoteng lebetipun neraka kekal apabila mati dengan membawa kesyirikan tereng taubat. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Yani maksudnya jikalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Ananging enggane pun pun tobat, tobatan nasuha, tinggalaken iku kesyirikan. Allah akan mengampuninya. Kados yang sinten? Para sahabat. Para sahabat Nabi dulunya mereka disebut dengan kaum apa Bapak? Musyrikin jahiliyah. Setelah masuk Islam, bertobat dengan taubatan nasuha, maka dosa kesyirikan pun telah hapus, gugur, sirna, boten nonton bekasi pun. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, al-islamu yahdimu maqablahu. Agama Islam menika menghapus dosa napa mawon ingkang sedherengipun tiang menika dados tiang Islam. Umpamane pun wonten tiang jatuh pada kesyirikan jenis lain. Contohnya pun napa Bapak? Jimat-jimat. Niki kata mboten tiang kang jatuh pada dosa niki, Pak? Ada. Ngingu jimat nggih napa penglarisan. Suga kenteng napa? Laci. Buk ben nyebabaken duite wong pada tekan mriki jere kados niku. La haula wala quwata illa billah. Ini kedustaan wahai kaum muslimin. Yang memberikan rizki sinten? Allah. Fabtahu indallahi rizqa. Mintalah rizki hanya kepada Allah. Ampun ngantos spontan keyakinan kalian kados niku. Disebutkan dalam Al-Qur'an eh, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun sesungguhnya ar-ruqa ar-ruqa yang dimaksudkan adalah jampa-jampi mantra-mantra komat kamit japa-japu paham ini kalimat Pak itu semuanya adalah syirik demikian pula dengan tamaim Tamaim itu jamak dari tamimah. Artinya jimat-jimat. Itu semuanya adalah syirik. Demikian pula dengan atiwalah. Atiwalah kuno nopo? Ilmu pelet lan sejenisipun. Itu adalah nopo? Syirik. Eh mbok wonten tiang kang kados niku nate mbiyen segeralah beristighfar, bertobat dengan tobatan nasuha meninggalkan itu semuanya. Mungkin ada juga di kalangan kita kaum muslimin jatuh dulu next niki alhamdulillah pun boten mugi-mugi mon pun boten nate pun tobat kawit biyen namun ngatos terlambat Pak lang maning tobate eh. Lah si kepengen doi jimat. Tobatnya kapan? Ngemen nek wis tua lah siki kisi nopo dereng tua. Arep ngenteni mati. Tobat itu segera, ampun ditunda-tunda. Amargi gesang niku mboten teng ingkang ngertos ngantek dumiki kapan. Nggih mboten, Pak? Saged mau lagi waras sehat kucuk-kucuk, pok-pok-pok, serangan jantung ditakeni rencana tobat tahun wurong puluh mati siki bak rugi mboten rugi ada orang yang jatuh pada kesyirikan yang lain misalnya pun kesyirikan dalam bidang senengnya pun iku ngitung-ngitung dina dina sing saya lan dina sing boten robopon klim kemis paing umpamane pun gigi weton main g, nek go dagang nguntungaken aja pas kliwon engko untung ah, ada menungsa yang semisal itu ego ya muslimin menganggap adanya hari yang memberikan keberuntungan padahal Allah semata yang memberikan keberuntungan sanes dinten dinten niku sami mawon dulu di zaman jahiliyah ada keyakinan bulan sofar adalah bulan yang keramat yang mereka katakan kalau mau safar jangan di bulan sofar bulan ini bulan apes maka Nabi menolak akidah tersebut. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW beliau menyatakan la tiarota wala hamata wala safara tidak ada tatoyur dan tidak ada hamah dan tidak ada as-safar al artinya tidak ada Bukan tidak ada bulan safar. Ada bulan safar. Tetapi tidak ada keyakinan. Semisal keyakinannya kaum musyrikin. Jahiliyah. Mungkin dulu pernah ada. Orang yang jatuh pada kesyirikan tatoyur. Ngertos tatoyur pak? Tatoyur ini berkaitan dengan burung. Anak burung jalak. Nopo pak? Apa senopo untung niku? Nek sini untung bakti do Tetapi yang dimaukan oleh mereka, ini ada burung gagak. Nanti siapa yang akan? Ini ada burung ini, ini ada surah ini, ini ada cecek jatuh. Cecek tiba beribut, Pak. Ini ada gelas jatuh, ini ada vas uh, bunga atau apa? Uh, foto, figura foto jatuh, ribut. Aduh, ini semuanya masuk pada jenis tatoyur. Barang siapa yang pernah dulu jatuh pada yang semisal itu, segeralah beristighfar. Jangan ditunda-tunda. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Kaum muslimin rahimani jami'an. Mungkin dulu ada seorang di antara kita jatuh pada dosa-dosa besar. Dosa macam-macam Na'udzubillah min dzalik. Di zaman sekarang ini Bapak yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya terlindungi, terjaga dari dosa ini. Dosa selingkuh. Ini merebak. Apalagi melalui media alat-alat elektronik yang dengan gampang bisa kencan. Na'udzubillah min dzalik. Ini wabah dari kelas tingkatan dasar menengah dan perguruan tinggi wabah dan juga orang yang sudah menikah melakukan yang namanya perselingkuhan naudzubillah min dzalik mudah-mudahan kita selama dari dosa yang satu ini jangan pernah kita melakukannya kalaulah ada di antara kita yang pernah jatuh segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan dosa yang banyak, dosa yang banyak yang berlalu pada pada hidup kita ditulis di dalam kitab yang dicatat oleh siapa? Malaikat Rokib dan adid Waikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kulo badhe taken panjenengan, bapak lan ibu-ibu enggane pun nek ditakeni dosane pun pinten jawabe napa kata tesi kemutan mboten saking zamane panjenengan balik umuran 13 umpamane pun 13 sudah mimpi basah bagi kaum pria sudah balik kalau kaum wanita haid Umur 12 haid berarti sudah balik. Dari semenjak itu ditulislah dosa oleh malaikat. Ngantos dumugi seprene, ngantos dumugi pejang-enjang. pun masing-masing. Niku ditulis. Lah, dosanya sepire ya? oke lan jenis kemutan kelalen Benjing teng akhirat wae kaum muslimin. Di akhirat nanti setiap kita akan mendapatkan catatan malaikat tersebut. Setiap kita akan terbelalak begitu kita membuka catatan tersebut. Mali alkitab kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha wajadu ma'amil hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Setiap kita begitu membuka catatan amal perbuatan kita, kita terbelalak. Buku apa ini? Catatan apa ini? Hebat banget. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa Tidak ada amalan yang terkecil ataupun yang sedang, apalagi yang besar kecuali semuanya ada dalam catatan itu. Wajadu ma'amilu hadira Apapun yang pernah dilakukan ada dalam catatan itu, catatannya malaikat Rokib dan Adid. Dan Allah tidak pernah mendolimi seorang hamba pun alias tidak pernah menulis sebuah dosa yang tidak pernah diamalkan oleh seorang manusia. Semuanya ada pada catatan itu. Lanakadosniku kata muslimin kulon panjenengan iku jan butuh napa Pak? Ampunan. Nggih mboten? Astagfirullah ya Allah betul-betul mbiyen aku nome kaya kae. Benten-benten tiang menungsa niku Pak. Benten-benten mboten? Latar belakang wekdal enom bujangan prawan kaya kae. Wedal pun nikah kaya kae. Wedal ngoleh dunia kaya kae dujan sadar-sadar anu wis wis napa Pak kula mboten ngomong gelo. niku lho nah, waduh ya yes, mudah-mudahan dengan kita sekarang sadar perbanyak istighfar perbanyak taubat niku dosa ingkang sampun kepenger dipun hapus dening Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Nabi Rasul mawon wae kaum muslimin beristighfar kepada Allah walaupun sampun dijanjikan ampunan akan semua dosa yang telah lalu dan akan datang tetapi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim atau Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim yang lainnya Nabi mengatakan ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah wahai manusia bertobatlah dan beristighfarlah kalian kepada Allah katailah sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap harinya seratus kali dalam riwayat yang lainnya disebutkan aksar min sab'ina marrah lebih dari 70 kali. Niki Rasul Pak. Sing pun dipun janjikan mlebet surga. Pun mesti firrafiqil a'la di surga Allah di Firdaus, surga paling tinggi. Pun tetap berisi far. Lah kulon panjenengan sinten sing pun mestekakan surga menonton pak dalilnya dengan mesti surga dereng tiang menukon nek tesi urip tesi wonten kemungkinan setan berhasil menggoda kepada kesyirikan atau kemurtadan nek kados niku jan memang betul-betul kula dengan menika butuh yang namanya memperbanyak istighfar Disebutkan dalam hadis yang ketiga, hadis ingkang panjang. Hadis ini panjang sangat. Ning wekdalipun kantun gangsal menit. Ini kan jam 8 tet rampung ya panggil. Amun kedawan. Nah ini ku nek tiang kerja oleh dunia ini ku pinten jam. jam-jaman boten bosen Ninek ngaji niku nglewi sekang sejam seklesotan, Pak. orang orang murampung ke usia dia ngomong baik. Niku teng beri ko, Pak. Nek teng kata saya boten Pak. <laughs> Boten beda. Ha Dalam hadis yang ketiga, saya sebutkan yang berkaitan dengan pembahasan kita. pada baris yang pertengahan. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya aku akan ampuni. Alhamdulillah kulon panjenengan niku gadah rob gadah sesembahan ingkang maha pengampun disebutkan dalam hadis yang aslinya bahasa Arab pun niki mboten disebutaken bahasa Arab pun amargi nek disebut niki rong lembar dados siapa dalam bahasa Arabnya adalah disebutkan oleh Nabi hadis menikah hadis kudsi Ya ibadi kullukum tukhdi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku semua kalian melakukan dosa dan kesalahan di waktu malam maupun di waktu siang maka mintalah ampun kepadaku. Mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum. Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Niki jan nyeneng nah ati. Alhamdulillah. Engane eh, pun Allah niku boten maha pengampun. Aduh jan. nasibku kelopan penjenengan niku pak. Nasibipun dosa ingkang kata niku mboten saged diampuni. Lah pun bejing teng akhirat? Alhamdulillah Allah Maha Pengampun. Al Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan cara kita untuk beristighfar adalah dengan mengucapkan kalimat astaghfirullah atau kalimat Allahumma ghfirli. Atau kalimat ighfirli, ighfirli. Sebagaimana salah satu di antara doa sujud. Allahumma ghfirli, ighfirli. Kalau hendak disambung dengan kalimat taubat, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan engkau ucapkan Allahumma ghfirli wa tub alayya. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunilah aku dan berikan kepadaku kekuatan untuk bertobat. Berikan kepadaku taufik untuk bisa bertobat. Apa itu taubat wa'alaikum muslimin? Meninggalkan dosa. Menyesal dari dosa. Dan tidak mengulangi dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Ya ibadi, Lau anna dhunubaka balghat anana sama Wahai hamba-hambaku Jikalau dosa kalian banyak Sampai memenuhi langit Bumi kalian langit niku jaraknya pun tebih Terpenuhi dengan dosa semala kita tuh syiriku bisyai'a faghafartu laka walau bali, atau dalam lafaz lainnya masa astaghfartani faghafartu laka wahai hamba-hambaku kalaulah engkau memiliki dosa yang banyak syaratnya satu kata Allah kalian tidak melakukan kesyirikan maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli berapapun dosa kalian banyaknya. Asal tidak apa? Syirik. Demikian pula dengan hadis yang lainnya. Ya ibadi, law anna dhunubaka wa yamba hambaku law ataitani bikrabil ardi khataya. Kalau seandainya kalian datang kepadaku, jadi mati bertemu dengan Allah dengan membawa dosa sebesar bumi. Bumi ini gede mutan pak? Gede. Abot mutan? Pinten ton? Mutan kertas. Artinya kalaulah dosa kita sebesar bumi, seberat bumi, Thomas Kemudian kalian beristighfar kepadaku. Maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir masih ada waktu satu menit. Yang terakhir waikum muslimin kami ingatkan ampunan Allah diberikan bagi hamba-hambanya yang berdosa kemudian dia beristighfar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa tersebut. Walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus dalam melakukan dosa tersebut. Lah niku. Enggak wonten tiang dosa. Astagfirullah. Dosa maning esuke. Astagfirullah. Dosa maning bab. Niki taubat nopo? Obat sambel. Nek sambel tes ya enak, Pak. Niki tobat yang mengandungi unsur penghinaan. Engane wonten niki bak ajudan, kopral, kalian komandannya salah dan lapor salah, minta maaf. Ya, yes, dimaafkan. Ngenjing malih salah, sing serupa malih dan maaf saya salah, ya dimaafkan. Mun gelap salah maning salah maning. Rika keburu yang salah terus. Kesemutan komandannya pak. Wah nyepalek aku ya. Ngerti isi para dosa maning gue maning gue maning. Karena itu ekom muslim mari kita beristighfar dengan kita mengikis maksiat dan dosa. Apalagi di usia senja. Semua kita akan mati. Yang sudah tua ataupun yang masih muda. Marilah kita menghadap kepada Allah dalam keadaan beristighfar kepadanya sehingga tidak membawa dosa satu pun. Amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan.